Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan katsiran tayyiban wa barakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kita lanjutkan pembahasan ya Masih dalam bab Ya Mengenali tanda-tanda Ya Rabb. Ya, pada rekaman sebelumnya telah dibacakan dan diartikan matan ala jurumiyah uh, pada pembahasan ini. Kita lanjutkan di halaman 31 di bagian bawah syarahnya. Asyarhu taqaddama anna aqsam al-i'rabi arba'atun wahiyya ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wal-jazmu. ولكل واحد من هذه الأربعة مواضع تختص به wa alamatun tadullu alaihi penjelasan dari Syekh Malik ya Abi Anas Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari ya bahwasanya ya telah lalu pembahasan eh, pembagian i'rab yang ada empat yaitu rofa nasab dan rofa nasab khafat dan jazm dan bagi setiap masing-masing i'rab tersebut ya ada tempat-tempatnya khusus yang khusus dan tanda-tanda yang menyertainya baik tanda yang asli atau tanda yang turunan lanjutnya di halaman 32 dibahas tentang tanda-tanda marfu yang asli dan turunannya lebih rinci lagi falirraf'i arba'u arba'u alamatin faliraf'i arba'u alamatin dan bagi rafa ada empat tanda sebagaimana yang telah ya disinggung pada matan di awal wahya ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nunu yaitu dhammah wawu alif dan nun kita bahas yang pertama ad-dhammatu ya tanda rafa yang pertama adalah dhammah وتكون علامة للرفع في أربعة مواضع وهي dan dhammah merupakan tanda rafa yang asli ya dan memiliki empat tempat yaitu yang pertama pada al-ismul mufradu pada isim mufrad contohnya nahwu ja'a talibu fattalibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah yang pertama isim mufrad contohnya ja'a talibu telah datang seorang eh, penuntut ya, talib seorang pelajar. Maka kata al-talibu itu di sana sebagai fa'il pelaku dan i'rabnya marfu'un. Marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah dan tanda marfunya adalah domah. Oke, selanjutnya tempat yang kedua ya dengan tanda i'rab rafa yaitu dhammah adalah pada isim mu taksir jamak taksir nahu contohnya ja'atul labu ya, telah datang para pelajar fatulabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu maka at-talibu ya, adalah fa'il pelaku dan i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah dhammah Posisi atau tempat yang ketiga yaitu wajamul muannas salimu yaitu isim jamak muannas salim Contohnya ja'at at-talibatu atau ja'at at-talibatu ya. Fat-talibatu ya. Para pelajar perempuan telah datang. Ya, fat-talibatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, at-talibatu adalah fa'il pelaku dan dia marfu i'rabnya dan tanda marfunya adalah dhammah dan tempat terakhir yaitu wal fi'lul mudhari'u wa al mujarradu anin nasibi wal jazimi wa lam yattasil bihi syai'un. Dan keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak ada amil yang membuatnya nasab atau jazam dan tidak ada sesuatu pun yang bersambung padanya. Contoh at-talibu yaktubu ya. Para pelajar atau seorang pelajar itu sedang menulis fayak tubuh ya fiil atau kata kerja yak tubuh dia sedang menulis adalah fi'lun mudhari'un marfu'un fi'il mudhari' yang i'rabnya marfu' wa alamatu raf'ihi dan tanda marfu'nya ad-dhammatu dhammah ad-dhammah merupakan tanda i'rab yang asli selanjutnya tanda i'rab yang tanda i'rab rafa yang kedua yang merupakan tanda i'rab turunan yaitu al wawu yaitu huruf waw wa takunu alamatan lirraf'i fi mawadi'aini dan al wawu menjadi tanda rafa pada dua tempat <clears throat> yang pertama yang pertama fi jam'il mudzakkar salimi yaitu pada jamak mudzakkar salim contohnya nahwu ja'al mujtahiduna telah datang ya orang-orang yang bersungguh-sungguh ya telah datang laki-laki ya banyak yang bersungguh-sungguh fal mujtahiduna maka kata al mujtahiduna itu adalah jamak mudzakkar salim dia sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwahu dan i'rabnya adalah marfu dan tanda marfunya adalah huruf wawu ya pada mujtahiduna dan posisi yang kedua yaitu pada wafil asma'il khamsati pada isim-isim yang lima. Contohnya nahwu ja'a abuka ya telah datang ayahmu fa abuka maka pada kata abuka ayahmu ya fa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu. Ya, kata tersebut sebagai fa'il dan i'rabnya adalah marfu dan tanda marfu'nya adalah wawu ya. Di sana ada huruf wawu. Abuka. Selanjutnya tanda rofa ya i'rab eh, rofa turunan yang kedua adalah al alifu wataku watakunu alamatan lirraf'i fil musanna dan alif menjadi tanda i'rab rofa pada isim musanna <clears throat> Isim yang bermakna dua. Contohnya nahwu ja'a talibani telah datang dua orang pelajar. Fattalibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Ya, adapun kata at-talibani adalah fa'il sebagai pelaku dan i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah alif li'annahu musanna karena dia isim musanna. Yang terakhir an-nunu ya huruf nun wa takunu alamatan lirraf'i fil af'alil khamsati ya an huruf nun menjadi tanda i'rab rafa pada fiil-fiil yang lima wa hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi ya apa itu fi af'alul khamsah atau fiil-fiil yang lima ya fiil-fiil yang lima adalah setiap fiil mudhari' yang bersambung padanya yang pertama aliful isnaini yaitu alif isnain atau alif yang menunjukkan makna dua. Sebagaimana contoh at-talibani yaktubani, dua orang pelajar sedang menulis. Fayaktubani maka kata yaktubani artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis fi'lun mudhari mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nunu. Yaktubani adalah fi'il mudhari, i'rabnya marfu dan tanda marfunya adalah an-nunu, huruf nun di akhir. Itu sebagai tanda rofa bagi fi'il mudhari yaktubani. Ya, selanjutnya apa itu af'alul khamsah itu yang selain yang di bersambung padanya alif isnain, yang kedua adalah fi'il mudhari yang bersambung wawul jamaah wawul jamaati ya bersambung padanya waul jamaah <clears throat> wau yang menunjukkan makna jama nahu contohnya at-tullabu yaktubuna ya pada pelajar itu sedang atau akan menulis fayaktubuna uh, maka kali kata atau fiil yaktubuna adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nunu maka yaktubuna adalah fi'il mudhari yang i'rabnya marfu' Dan tanda marfunya adalah an-nunu, huruf nun. Yang ketiga af'alul khamsah itu yang yang akhirnya uh, bersambung ya au yaul mukhatabah yaitu ya yang bermakna ya yang bermakna perempuan ya yang bermakna perempuan nahu anti taktubina ya kamu perempuan atau kamu sedang menulis fataktubina maka kata atau fi'il taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nunu maka fi'il mudhari yaktubu yaktaktubina adalah fi'il mudhari marfu dan tanda marfunya adalah an-nun huruf nun di akhir ya jadi afalul khamsah itu yang ada tiga yang bersambung dengan alif isnain, yang kedua waw jamaah, dan yang terakhir adalah ya mukhotobah.